السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله حمدا وشكرا لله اللهم صل على سيدنا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد وبعد التحية حاضرين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين Jamaah Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semalhamdulillah, alhamdulillah puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita di antaranya nikmat Islam wal iman nikmat panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat nikmat taufik hidayahnya serta inayahnya sehingga pada hari ini di Sayyidul Ayyam bulan suci Ramadan kita bersama-sama dapat hadir bersilaturahim bermuajjaha dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardu'ainkan kepada kita yakni salat Jumat. Besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Segala amal ibadah kita, amal soleh kita, saum kita, ibadah yang mahdah maupun yang gairu mahdah pada bulan suci Ramadan ini diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan junjungan Nabiullah Uzma Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya, kepada para tabi'it tabi'innya dan kepada para pengikutnya yang istiqamah mengikuti ajaran syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti biasanya sebelum azan dikumandangkan dan khatib menyampaikan khutbahnya Ada beberapa maklumat Jumat 18 Mei 2018 atau bertepatan dengan 2 Ramadan 1439 Hijriah Yang pertama kegiatan studi, studi Islam Ramadan atau SIR Masjid Raya Al-Ittihad yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2018 pukul 1 bertempat di Aula Masjid Raya Al-Ittihad. Biaya registrasi 150.000 include buka buku panduan, goodie bag, takjil dan sertifikat. Kepada para jamaah hadirin yang mempunyai anak atau cucunya boleh langsung mendaftarkan kepada panitia studi Islam Ramadan Masjid Raya Al-Ittihad. Selanjutnya petugas salat Jumat Masjid Raya Al-Ittihad 18 Mei 2018 yang bertindak selaku khatib dan imam akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ali Sibrom MA Bilal Ustadz Haji Muhammad Nalim Muazin Ustadz Lukmanul Hakim Selanjutnya laporan sirkulasi keuangan Masjid Raya Al-Ittihad 18 Mei 2018 penerimaan jumlah saldo minggu lalu sebesar 100 juta 900 rupiah Tromol Jumat minggu lalu 11 Mei 2018 15 juta 335 ribu Tromol Ta'lim Harian 1 juta 645 ribu Tromol Tangga Utama 2 juta 283 ribu Tromol Ruang Ibadah 1 juta 845 ribu tromol toilet pria dan wanita 344.500 rupiah total penerimaan plus saldo minggu lalu sebesar 122.360.500 rupiah Adapun untuk pengeluaran untuk kegiatan sholat Jumat, kegiatan ta'lim harian, perawatan dan operasional masjid, sebesar 12 juta 942 ribu rupiah saldo pada saat ini sebesar 100 juta 900 418 ribu 500 rupiah hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Raya Al-Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanbih kepada para jamaah marilah kita niatkan diri kita untuk niat i'tikaf di Masjid Raya Al-Ittihad guna kehusuan kita melaksanakan ibadah salat Jumat kepada para jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf-safnya dan dihimbau untuk tidak berbicara satu sama lain pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi dan sejenisnya harap dinonaktifkan sementara Selanjutnya marilah kita membacakan surah Al-Fatihah yang kita niatkan dan kita tujukan kepada kedua orang tua kita, sanak keluarga kita, istri dan anak-anak kita, guru-guru kita yang telah berjasa memberikan ilmunya, donatur Masjid Raya Al-Ittihad, pengurus Masjid Raya Al-Ittihad, yang telah meninggal dunia semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya diampuni segala dosa-dosanya dan kuburnya dijadikan raudhah miryadil jannah untuk keluarga kita saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit semoga diangkat penyakitnya dan disehatkan seperti sedia kala kepada kita semua semoga kita ditetapkan iman dan Islam kita diberikan rezeki yang halal dan thayyibah serta dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah dan insyaallah pada akhirnya dalam husnul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 وعلى اله واصحابه ذوي القلب السليم اما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون معاشر المسلمين رحمكم الله Hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang saya muliakan Rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena saat ini di antara doa yang kita panjatkan dikabulkan Allah. Ada di antara umat Nabi Muhammad enam bulan sebelum datangnya Ramadan dia sudah berdoa kepada Allah. Ada juga sebagian di antara kita dua bulan sebelum datangnya Ramadan Dia sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah Minta keberkahan di bulan Rajab Berkah di bulan Syakban Bertemu dengan Ramadan Dan saat ini kita dipilih oleh Allah Untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan Kemudian kita pun dipilih oleh Allah Untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan Ramadan Semoga Ramadan tahun ini berbeda dengan bulan-bulan lalu bahkan berbeda dengan Ramadan-Ramadan tahun yang lalu sehingga kita mendapatkan keistimewaan Ramadan dengan penuh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya solawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan secara khusus kepada insan pilihan Nabi akhir zaman manusia yang paling khusyuk solatnya, paling santun tutur katanya, paling harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat dan hajinya. Dialah tokoh besar Islam dari dunia sampai akhirat yang telah dipilih oleh Allah untuk kita, yang telah dipilih oleh Allah sebagai teladan dan panutan kita. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Saudara-saudaraku di antara keinginan-keinginan kita dalam doa yang sering kita panjatkan adalah kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kita maghfirah atau ampunan. Di antara doa yang sering kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت Ternyata ampunan dari Allah itu bukan hanya bermanfaat ketika kita berada di alam kubur dan menempatkan kita di surga-surga tertinggi karena ampunan, tapi ampunan itu juga ada kaitannya dengan ditolak, diterima atau tidaknya doa yang kita panjatkan. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjata orang-orang yang beriman. Bayangkan ketika kita berdoa untuk negeri ini ditolak oleh Allah. Bayangkan ketika kita berdoa ketika anak-anak kita tidur selesai tahajud doa kita ditolak oleh Allah. Apa yang kita miliki setelah doa-doa kita ditolak oleh Allah? Dan di antara penyebab doa tidak dikabulkan Allah adalah dosa-dosa yang belum diampuni Allah. Diceritakan tentang Nabi Musa, seorang nabi yang punya gelar kalimullah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Di antara nabi yang telah diberikan kelebihan oleh Allah adalah Musa alaihi salam. Gelarnya Kalimullah, artinya seorang nabi yang bisa berbicara atau berdialog dengan Allah tanpa perantara malaikat. Diceritakan bahwa Nabi Musa pernah didatangi oleh umatnya. Nabi Musa diminta untuk berdoa buat bangsanya saat itu yang ikut berzikir tidak sedikit diceritakan sampai 60 ribu jamaah yang ikut zikir akbar itu. Wa kharaja banu Israel wa ma'ahum Musa alaihi salam yastasqun wa yatlubuna al-matar. <clears throat> Nabi Musa berangkat bersama Bani Israel menuju satu tempat untuk melakukan zikir akbar. Zikir dipimpin Nabi Musa, seorang nabi yang punya gelar Kalimullah. Di akhir zikir Nabi Musa berdoa dan doa Nabi Musa diaminkan oleh 60 ribu jamaah. Bayangkan yang berdoa Nabi Musa kalimullah yang mengaminkan 60 ribu jamaah. Likullil anbiya da'watun mustajabah setiap nabi itu memiliki doa yang pasti diijabah dan dikabulkan Allah. Tapi saat itu ketika Nabi Musa berdoa, meminta agar Allah turunkan hujan untuk Bani Israel doa Nabi Musa diaminkan 60 ribu jamaah ternyata saat itu doa Nabi Musa tidak dikabulkan Allah hujan tidak diturunkan kali itu Nabi Musa heran kenapa doanya tidak dikabulkan maka Nabi Musa bertanya kepada Allah apa sebabnya doa tidak dikabulkan maka Allah menjawab ya Musa inna fikum abdal asih Allazi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah. Kau ingin tahu apa sebabnya doamu yang diaminkan oleh 60 ribu jamaah tidak kami kabulkan? Karena di tengah-tengah jamaah kamu yang ikut berzikir ada hambaku yang sudah 40 tahun maksiat sampai sekarang dia belum bertobat dan dia ada di tengah-tengah kamu. Nabi Musa tahu sebab doa tidak dikabulkan karena ada satu jamaah yang masih maksiat dan belum juga bertobat. Nabi Musa tanya, "Ya Rabbi, arini abdal asi, kasih tahu aku ya Allah, perlihatkan kepadaku ya Allah, siapa orang itu?" Kalau dia masih di situ doa kami tidak dikabulkan. Ketika Allah ditanya siapa orang itu, maka Allah katakan kepada Musa, Ya Musa laqad asani arba'ina sanah wa satartu uyubah 40 tahun orang itu berbuat maksiat kepadaku aku tutup aibnya Kenapa sekarang aku harus buka kepadamu? Li'anni sattar, aku ini Allah senang menutup aib-aib hambaku. Allah senang tutup aib hambanya. 40 tahun berbuat maksiat, jangankan engkau ya Musa, istri dan anaknya tidak tahu aibnya karena aku tutup aib dia. Kenapa sekarang aku harus kasih tahu kamu? Nabi Musa tidak dikasih tahu. Tapi perlu Nabi Musa tahu kalau dia masih di situ doa tidak dikabulkan. Maka Nabi Musa inisiatif berdiri kemudian dipandang jamaahnya. Untungnya dosa tidak memiliki tanda. Inilah rahimnya Allah. Siapa di antara saudara yang berdosa kemudian ada tandanya? Allah tutup aib kita. Ketika Nabi Musa memandang, Nabi Musa pun tidak tahu siapa di antara jamaah yang berbuat maksiat, yang belum bertobat dan menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Maka Nabi Musa berteriak, "Ya Abdul Asi, alladhi yubarizu rabbahu munzu arba'ina sanah ukhruj anta min baini azhurina." Wahai orang yang masih senang dengan maksiat, sebab kamu doa kami tidak dikabulkan, sekarang saya minta perintah Nabi Musa, keluar kamu dari tempat ini. Keluar kamu dari tempat ini Berarti perintah Nabi Kalau tidak dikerjakan tambah dosa dia Tapi kalau dikerjakan Orang akan tahu dia biang keladinya Kalau tidak mengerjakan tambah dosa Karena perintah Nabi dilanggar Tapi kalau dia patuh keluar Orang akan tahu dia penyebabnya Akhirnya dia bingung Di tengah-tengah jamaah dia menangis Tidak diketahui oleh jamaah termasuk Musa di tengah tangisannya seorang diri di kerumunan jamaah tersebut ia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabbi, laqad asabtuka arba'ina sanah wa amhaltani, inni ta'iun faqbalni." Ya Allah, 40 tahun aku memang tetap bermaksiat kepadamu, tapi engkau ternyata tetap memberikan aku nikmat. Maksiat 40 tahun, tapi engkau tetap memberikan nikmat kepadaku. Saat ini aku bertaubat kepadamu, faqbalni, terima taubatku ya Rabb terima taubatku ya Rob. ketika orang itu diam-diam taubat tidak diketahui oleh jemaah termasuk Nabi Musa tiba-tiba hujan diturunkan Allah tanda doa dikabulkan ketika hujan turun Nabi Musa tambah heran tadi minta hujan tidak diturunkan Katanya ada orang yang senang maksiat dan belum bertobat. Orang itu diminta oleh Nabi Musa keluar. Ya Allah, tanya Musa, belum satupun jamaah kami yang keluar dari tempat ini. Kenapa doa sudah kau kabulkan? Kata Allah, kau tidak tahu hambaku yang selama ini maksiat. Tadi diam-diam dia bertobat kepadaku. Karena dia bertobat, maka doa-doa kalian semuanya kami kabulkan, kata Allah. Betapa pentingnya mengharapkan ampunan. Ternyata di bulan ini saudaraku, kalau kita termasuk hamba-hamba Allah yang mengharapkan ampunan, Nabi sebutkan ada tiga amal kita yang kalau kita kerjakan maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita meskipun sebesar bumi dan langit karena ampunan Allah itu lebih besar dari dosa-dosa hambanya Allahumma maghfiratuka awsa'u min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali ada tiga amal apabila dilakukan oleh kita maka dosa-dosa kita diampuni dan derajat kita diangkat Allah Bahkan tiga amal ini disebut dengan ar-ribat. Ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Ar-ribat itu tugas suci dari Nabi. Tidak semua sahabat mendapatkan tugas ar-ribat. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah mengerjakan ribat? Mayoritas yang dipilih oleh Nabi adalah sahabat-sahabat yang terus memakmurkan masjid. Tidak sembarangan orang mendapatkan amanat dan tugas. Dipilih oleh Rasul yang banyak melakukan ar-ribat adalah sahabat-sahabat ahlus suffah. Golongan suffah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Baqarah 273. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim Apakah ribat? Ribat itu menjaga keamanan Madinah dari orang-orang yang ingin menghancurkan Madinah baik dari dalam maupun dari luar. Bahkan besarnya pahala ribat sampai-sampai Nabi mengatakan ribatu yaumin khairun minat dunya wa ma fiha ribatu yaumin fi sabilillah khairun minat dunya wa ma fiha sehari saja melakukan ribat Sehari saja melakukan ribat di jalan Allah itu pahalanya lebih baik dari dunia dengan apa saja yang ada di dalam dunia. Artinya begitu besar pahala ribat sampai-sampai sahabat berharap-harap kalau dia ditunjuk oleh Rasul mengerjakan ribat ini. Tapi ternyata tidak semua sahabat melakukan ribat. Rasulullah sudah tidak ada. Tetapi ada amal yang apabila kita lakukan Nabi menyebut amal ini sebanding dengan ribat bahkan Nabi menyebutnya itulah ribat kita tidak dipilih oleh Rasul sahabat itu menantikan tangan Rasulullah diangkat kemudian ditujukan kepadanya Nabi memilih dia melakukan ribat kita tidak bertemu dengan Rasul tapi kalau kita melakukan tiga amal ini Nabi menyebutnya itulah ribat sebanding amal itu dengan ribat tiga amal ini menghapuskan dosa-dosa kita mengangkat derajat kita. Bayangkan derajat di sisi Allah itu derajat yang paling bagus. Derajat di dunia ada batasnya. Berapa tahun dia mendapatkan pangkat dan jabatan? Paling lama juga lima tahun. Lima tahun itu sudah terlalu lama. Nabi mengatakan, Hal adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfahu bihid darajat. قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم حديث ini صحيح bukan hanya صحيح sanatnya tapi صحيح matannya Tidak semua hadis sohih matannya Banyak sohih sanatnya tapi tidak sohih matannya Hadis ini bukan hanya sohih sanatnya Tapi juga sohih matannya Nabi bertanya kepada sahabat Apakah kalian mau aku tunjukkan amal Jika kalian lakukan amal ini Maka dosa-dosamu diampuni Derajatmu diangkat semua sahabat menjawab Qalu bala ya Rasulullah Yang tidak melakukan ribat tentu senang Karena beliau tidak mereka tidak melakukan ribat Ditunjuk Nabi menjaga keamanan Madinah Tapi dengan tiga amal ini Beliau berarti melakukan amal seperti ribat Apa ya Rasulullah Rasul mengatakan yang pertama Isbagul wudu alal makari yang pertama menyempurnakan wudhu Kita menganggap selama ini mungkin wudhu ada kaitannya dengan solat Betul Min syurutis solah at haroh anil hadasain Di antara syarat solat adalah at haroh Betul Tetapi begitu hebatnya syariat wudhu buat kita Sampai Nabi Musa itu ditegur oleh Allah Nabi Musa itu seorang nabi yang punya senjata dan punya sekutu dari mana kita bisa tahu bahwa Nabi Musa itu punya senjata, bahkan pernah uji coba senjata? Di dunia ini, jika negara satu negara berhasil menguji coba senjata, termasuk uji coba senjata nuklir, maka negara itu akan ditakuti. Dan Nabi Musa ini pernah uji coba senjata ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala hiya 'alayha wa ahushu 'ala ghanami wa ma'arib ukhra قال ألكها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خسها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واتمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله تعالى موسى di tangan kananmu apa cuma tongkat ya Rob Karena sudah mulai tua, tongkat ini buat bertumpu, buat ngoyak-ngoyak daun, daun jatuh saya berikan buat ternakku. Kata Allah, uji coba sekarang, Al alkiha, lempar tongkatmu. Fa'alqaha dilempar Nabi Musa Fa'izah hiya hayyatun tas'a Berubah tongkat itu jadi ular yang sangat besar Di zamannya senjata itu mengalahkan senjata-senjata yang lain Nabi Musa bukan hanya punya senjata Tapi Nabi Musa punya sekutu Dari mana kata sekutu saya dapat waj'al li waziran min ahli Harun akhi usdud bihi azri wa asyrikhu syarik asyrik itu sekutu la syarikalah wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira Nabi Musa itu punya sekutu namanya Nabi Harun salam ahli diplomasi Musa punya senjata Musa punya sekutu tapi kehebatan wudhu Musa ditegur Allah, "Ya Musa, in asobatka musibah wa anta ala ghairi taharah wa anta ala ghairi taharah fala talumanna illa nafsak hai Musa kau punya senjata kau punya sekutu kau punya teman kalau musibah itu datang kau kena musibah fala talumanna illa nafsak jangan salahkan siapa-siapa salahkan dirimu wa anta ala ghairi taharah kenapa kamu tidak dalam keadaan taharah apa yang dimaksud dengan taharah jika kita mengkaji khusus tentang taharah dalam bab masalah fikih yang dimaksud dengan toharoh allati tata'allaku bi arba'ati asya berkaitan dengan empat perkara apa itu toharoh yang pertama adalah al wudu yang kedua adalah at tayammum yang ketiga adalah al guslu mandi yang keempat adalah izalatun najasa. jadi wudu sungguh bukan hanya sebagai syarat untuk sholat sebagai keselamatan kita saudaraku isbahul wudu dan ini bisa kita kerjakan di samping amal-amal lain di bulan ini Amal yang kedua yang kita kerjakan diampuni dosa kita, pangkat kita diangkat. Alhamdulillah, lebih banyak sekarang kita kerjakan di bulan Ramadan. Apa itu? wakas rotul khuto idal masajid, banyak melangkah ke masjid. Kalau kita kalkulasikan, mohon maaf, kita sudah rajin berjamaah, tapi ketika datang bulan Ramadan, tampaknya lebih banyak kaki kita melangkah ke masjid di bulan Ramadan. Bagaimana tidak menguntungkan kita? Dan yang ketiga, amal yang selalu amal yang Allah ampuni dosa kita dan pangkat kita diangkat adalah wantizarus sholah ba'da sholah selalu menantikan datangnya sholat Allahu Akbar tiga amal ini disebut Nabi arribat arribat arribat kita tidak bertemu dengan Nabi tapi kita mengerjakan pekerjaan yang tidak semua sahabat melakukan ar arriba inilah untungnya kita tuba liman rohani wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba liman lam yaroni wa amanabi beruntung orang yang melihat aku beriman kepadaku beruntung lagi beruntung dan sangat beruntung siapa orang-orang yang tidak melihat aku beriman kepadaku mengamalkan apa yang aku perintahkan Inilah ribat tiga amal ini.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 على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذرياته اجمعين وان الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ارشد عمراءنا وزؤماءنا وقضاتنا وأسبد بلادنا وأسعد بلادنا إندونيسيا وأرخص أسآرنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من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 والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا ربنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوالي حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وقراءتنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا تقصيرنا وتمم تقصيرنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وبناتنا من أهل العلم ومن أهل الخير كثير من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من الضير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين والحمد لله رب العالمين